Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas hadis yang ke-30 tentang apa? Kata cara wudhu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentang hadis siapa kemarin itu? Hadis yang dulu itu hadis Utsman bin Affan. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah apa itu? Wajibnya bahkan rukunnya apa? Mencuci wajah Mhm. Dan ini adalah sudah dinukil oleh para ulama ijma. Semuanya sepakat bahwasanya mencuci wajah itu wajib. Bahkan apa? Bahkan dia adalah rukun. Karena dia ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Ida kuntum ila sholat, fa'usilu wujuhakum. Apabila kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Kalau kalau memang waktu itu sedang wudhunya sudah batal atau belum punya wudhu, nah, kita berwudhu. Adapun batasan wajah, para ulama berselisih pendapat, tetapi yang paling mudah adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang paling depan secara umum, bukan karena kadang ada orang khusus tak punya rambut, bukan berarti dari belakang, tapi juga bukan dari orang yang rambutnya banyak sampai mendekati mata, bukan. Tapi secara keumuman, yaitu di daerah ubun-ubun. Sampai kemana? Sampai ke wilayah janggut dia, batas janggut. Itu secara apa? Secara secara memanjang. Adapun secara mendatar adalah dari batas telinga ke batas telinga yang satunya. Itu secara umum itulah yang namanya wajah. Karena wajah kata orang Arab adalah mayah sulu, mata sulu di al muwajah, yaitu bagian yang memang di situ terjadi apa? saling berhadapan. Sehingga bagian itu semua wajib untuk apa? Wajib untuk dicuci. Walaupun ada ilah sedikit tentang masalah batasan secara rincinya, tapi secara umum itulah batas wajah kita. Baik. Kemudian untuk masalah telinga, bagaimana masalah telinga itu? Para ulama berselisih pendapat. Adapun yang rojih adalah telinga itu dia bagian dari kepala, bukan dari bukan dari apa? Bukan dari wajah. Sehingga ketika kita mencuci wajah, telinganya nanti ketika kita mencuci kepala, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau telinga itu bagian dari kepala, bukan dari wajah, berarti telinga itu dicuci atau diusap saja. Dicuci atau diusap saja. Seperti kepala, kepala itu dicuci atau diusap. Iya, diusap. Wamsahu apa itu? Biru usikum. Usaplah kepala kalian. Berarti telinga juga apa diusap. Jadi tidak perlu air yang banyak. Cukup diusap dengan tangan yang basah. Itu tapi nanti ya kalau kalau ketika kita mengusap kepala. Hmm. Dia bagian dari kepala. Kemudian setelah wajah, apa yang berikutnya? Yaitu apa? Yaitu tangan. E, sebelum itu, memang yang namanya mata, dia adalah bagian dari wajah. Tapi apakah kita wajib untuk mencuci bagian dalam mata? Nah, nggak boleh. Bahkan apa? Ini dorol. Ini bisa membahayakan. Sebagaimana yang di apa itu dikatakan oleh e, Imam Ibnu Qudamah al makdasi dan yang lain-lain. Jadi apa dia tidak wajib dan juga tidak mustahab untuk mencuci bagian dalam. Bahkan Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan apa? Ini sepakat bahwasanya dia itu tidak wajib. Makanya ada salah seorang sahabat yang mencuci dan anaknya sahih, mencuci bagian dalam yaitu siapa? Ibnu Umar, tetapi ini ijtihad beliau. Dan itu tidak benar dan memang malah membahayakan tentunya. Makanya disebutkan beliau lama-lama akhirnya buta jadinya. Tidak perlu kita membebani diri melebihi apa yang disyariatkan. Tapi ini istihad dari salah seorang sahabat. Diselisihi mayoritas sahabat yang lain. Kemudian sebelum kita mencuci tangan, sekarang masalah jenggot. Dan ini penting walaupun kita tidak punya jenggot misalkan, ilmunya penting untuk kita ajarkan ke yang lain. Maka jenggot itu dibagi menjadi dua. Lihyah yang kasifah, yaitu yang tebal, dan lihyah yang kofifah yang dia itu tipis. Kapan dikatakan tebal? Kalau kulit yang di dalamnya itu tidak nampak. Adapun kalau dia masih nampak, namanya apa? Sofifa tipis. Kalau dia itu tebal dalam bentuk bahwasanya kulitnya itu tidak nampak, maka yang wajib dicuci adalah bagian permukaan saja. Karena itulah yang namanya wajah. Adapun yang ditutup oleh rambut yang banyak, maka dia tidak wajib. Tetapi apa? Mustahab saja. Untuk di untuk dicuci sampai masuk ke dalam itu mustahab. Karena dia bukan wajah. Setelah dia tertutup, itu tidak wajah. Bukan wajah. Adapun kalau jenggotnya itu tipis dalam bentuk bahwasanya apa kulit dalam itu nampak, maka berarti apa kulit dalam itu masih wajah karena dia masih nampak. Sehingga perlu untuk apa pencucian itu sampai ke dalam kulit itu wajib hukumnya. Kalau ternyata air tidak bisa mencapai karena masih nampak tetapi juga mungkin jenggotnya agak tebal tetapi masih bisa menampakkan kulit, maka apa kita wajib untuk menyela-nyelai sampai airnya itu mencapai kulit tersebut. Kalau memang kulitnya itu nampak dari luar. Jadi ini pembahasan masalah me, me, mencuci jenggot. Tergantung dia itu tebal atau tipis. Adapun untuk mencuci tangan, sampai di mana kita wajib mencuci tangan? Ya, sebagaimana dalam dalam Al-Qur'an apa itu? Ilal marafiq sampai ke siku. Apakah sikunya juga wajib dicuci? Iya, dia wajib dicuci karena ila maksudnya adalah ma'a. Makanya dalam hadis Abi Hurairah, hatta asra'a fil adud. Sampai apa masuk ke pergelangan atas. Walaupun tidak perlu banyak-banyak, tapi masuk ke pergelangan atas menunjukkan apa? Rasulullah mempraktekkan mencucinya itu sampai ke siku, sikunya juga ikut dicuci. Baik, bahkan ini dinukil ijma oleh Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah dan yang lain-lain bahwasanya mencuci tangan sampai ke siku itu wajib. Wajib bahkan apa sampai rukun dia. Walaupun ada khilaf tetapi itu yang benar. Sekarang bagaimana kalau Allah Taala menakdirkan auzubillah orang itu tangannya terpotong sampai ke atas pergelangan misalkan di tengah-tengah apa ini? Eh, istilahnya apa ini? lengan bawah kan, lengan bawah. Terus seberapa yang kita cuci? Cukup apa? Cukup yang tersisa sampai ke sikunya. Tidak perlu kita hitung tangannya semula ada dua apa dua jengkal berarti biaya bayar dua jengkal juga harus. Cukup sampai apa? Ilal marofik sampai ke siku. Sekarang bagaimana kalau kebetulan Allah karena musibah tangannya terpotong sampai ke siku dalam keadaan sikunya masih ada sedikit maka itu aja yang wajib Bagaimana kalau dia terpotong disebutkan oleh para ulama karena memang kes itu banyak sehingga dicatat memang kes-kes tersebut. Kalau terpotong sampai ke mendekati ketiak, maka apa? Allah Taala tidak menghilangkan beban itu. Karena yang wajib dicuci hanyalah apa? Hanyalah sampai ke siku saja. Kalau sikunya sudah tidak ada, maka dia tidak lagi terbebani untuk mencuci tangan tersebut. Allah Taala Maha Penyayang. Kemudian ada pembahasan Memang aneh-aneh kalau kita membaca kitab-kitab para ulama. Karena memang itu ada jadi alam semesta. Bagaimana kalau orang ini tangannya tiga? Memang aneh-aneh ini. <laughs> itu juga juga dibahas masalah itu. Sebagian mengatakan karena dia namanya masih tangan, ya dicuci, dicuci sampai ke siku. Tapi kalau kalau kalau yang lain mengatakan cuma cukup dua tangan aja. Hmm. Yang ya sebagian mengatakan cukup dua aja. Yang yang tiga itu nggak masuk. Tapi memang sebaiknya apa? Karena dia masih tangan, sebaiknya kita kita cuci juga dia. Itu lebih baik karena keumuman Al-Quran mengatakan apa? Aidiakum. Selama itu adalah tangan, ya sudah dia dicuci juga. Sekarang bagaimana kalau kebetulan di bawah kuku itu ada kotoran? Kotoran yang dia itu tipenya adalah najis misalkan. Tentunya kita wajib untuk menghilangkan sesanggupnya tanpa harus apa itu membongkar kukunya tidak. Kemudian bagaimana kalau dia bukan najis tetapi dia tipenya adalah sesuatu yang menghalangi air. Kalau dia itu di permukaan kuku maka harus dibuang wajib. Karena air itu harus sampai ke ke anggota badan yang wajib dicuci. Tapi kalau ternyata kotoran tadi, apa semacam cat dan lain-lain, dia di bawah kuku, maka kita tidak dibebani kecuali sekedar apa? Kita usahakan menghilangkan sebisanya. Tanpa harus sampai membahayakan diri sendiri. Baik. Kemudian untuk masalah mengusap kepala, ini memang khilaf besar tentang berapa bagian kepala yang wajib untuk diusap Tentunya semuanya sepakat bahwasanya yang terbaik adalah contoh Rasulullah, yaitu apa? Ya, dari bagian depan, dari dan ra'sih, dari yang paling depan tumbuhnya rambut sampai ke belakang dengan dua telapak tangan. Kemudian sampai ke kofa. Kofa itu apa? E, tengkok ya, istilahnya kofa. Kemudian maju lagi ke depan sampai ke tempat dimulainya telapak tangan tadi mencuci. Setelah itu apa? Langsung mengusap dua telinga. Itu semuanya sepakat sebagai contoh yang terbaik dan mustahab. Yang menjadi khilaf adalah apakah dia itu sampai wajib, apakah cukup setengahnya saja, atau cukup satu jari. Kenapa? Karena kembali dari firman Allah Ta'ala, Biru Usikum. Baknya ini bagaimana? Kalau menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lain, baknya adalah apa? Lipat menunjukkan sebagian. Sehingga apa cukup kita mencuci sebagian kepala saja. Setelah itu mereka khilaf yang berpendapat ini. Ada yang mengatakan sebagian itu maksudnya adalah setengah. Ada yang mengatakan sepertiga, ada yang mengatakan seperti pihak Abu Hanifah cukup seukuran satu jari aja. Yang lain nggak perlu dicuci. Tapi tentunya ini pendapat yang terlalu jauh. Makanya walaupun Syekh Muhammad bin Izzah, beliau merosihkan, merosihkan apa itu? Cukup sebagian saja. Tetapi sepertinya yang dirosikan Syekh Al-Bassam itu lebih tepat yaitu apa? Kita ustadz semuanya. Karena sekian banyak dalil yang dicontohkan Rasulullah tentang masalah ini, satu kali pun tidak pernah Rasulullah SAW apa itu mencuci sebagian saja. Kalaupun mencuci sebagian itu karena apa? Sudah diwakili oleh apa? Oleh imamah. Sebagaimana dalam hadis Mughirah bin Syu'bah. Fama saha imamah wa muqaddama ra'sih. Rasulullah SAW ala nasiyah wal imamah. Yaitu mengusap imamah yaitu surga dan mengusap apa itu? e, eh, nasiah, ubun-ubun. Ini menunjukkan apa sebenarnya Rasulullah mengusap semua. Hanya saja apa itu? Rambutnya sudah diwakili oleh imamah. Dan masih ada sisi sisi perdebatan yang panjang. Bahkan banyak dari para ulama ulama ahli bahasa mengatakan barang siapa mengatakan ba itu adalah ahli tabaid, berarti dia telah mendatangkan sesuatu atas nama ahli bahasa dengan perkara yang tidak mereka kenal. Karena yang dikenal adalah ba itu adalah apa? Untuk masalah yang semacam ini lil ilsaf yaitu menempel. biru usiku maksudnya adalah betul-betul mengenai kepala kalian. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu menjelaskan satu sama lain. Apakah ada pola semacam ini di dalam Al-Qur'an selain ketika berwudu? Ada. Ketika Allah Ta'ala berfirman apa itu? Wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka tawaf di al baitil atiq yaitu apa hendaknya mereka mengelilingi Ka'bah. Boleh tidak kita mengelilingi Ka'bah hanya setengah saja? Tidak boleh, harus apa harus? Harus satu putaran penuh, itu pun nanti dikalikan tujuh. Maka bak di sini adalah bukan maksudnya sebagian, tetapi betul-betul kalian lakukan itu apa yang disebutkan di dalam fiilnya. Jadi memang yang rojin dan paling selamat adalah kita usap semuanya. Kalaupun ternyata di sisi Allah ternyata dia itu tidak sampai wajib sekedar mustahab, alhamdulillah kita dapat pahala mustahab, pahala menghidupkan sunnah Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini khilaf para ulama yang milih pendapat manapun dengan ijtihad mereka, maka kalaupun keliru mereka mendapatkan satu pahala. Kalau benar dapat dua pahala dan semuanya sah. Allah Ta'ala memaafkan setelah manusia berusaha mencari kebenaran sesanggupnya. Baik, tentunya yang rugi adalah yang sekedar apa taklid ikut-ikutan tidak mau belajar. Dia kata Ibnu Qayyim dia tidak dapat janji untuk mendapatkan satu pahala atau dua pahala. Yang mendapatkan itu hanya yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Hmm. Maka memang kita perlu untuk belajar. Hmm. Kemudian, apakah kita disyariatkan untuk juga mengusap leher? Karena sebagian orang ada yang ketika wudhu itu mengusap leher. Kalau niatnya sekedar untuk mendinginkan badan atau untuk menghilangkan peluh, maka ini halal, tidak apa-apa. Tapi kalau dia meniatkan itu sebagai bagian dari wudhu, maka ini adalah bid'ah. Karena apa? Dia meniatkan itu bagian dari ibadah. Itu adalah bid'ah. Makanya mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka apa mengatakan ini tidak mustahab. Mustahabatnya tidak, apalagi wajib. Maka apa itu adalah tidak tidak boleh kita lakukan dengan niat dia bagian dari wudhu ataupun kalau sekedar niatnya untuk tadi aja untuk masalah duniawi itu tidak apa-apa seperti masalah apa kita menggaruk hidung karena gatal itu tidak masalah tanpa kita meniatkan itu bagian dari ibadah makanya para ulama sepakat barang siapa tidak mengusap leher ketika berwudhu, maka wudhunya itu sah karena ini bukan dari syariat Kemudian untuk masalah mencuci kaki. Sampai kemana kita mencuci kaki itu? Ilal ka'bain sebagaimana dalam Al-Qur'an sampai ke kedua mata kaki. Dan ini adalah adalah ijma semua ulama yang menyelidiki hanyalah Syiah. Adapun Syiah mereka mengatakan apa? Mengatakan kita yang pertama tidak wajib mencuci. Kemudian yang kedua apa? Bukan sampai ke dua mata kaki, yang mata kaki yang ma'ruf itu, yang buku lali itu. Tetapi mereka mengatakan apa? Ka'bain itu adalah apa? Adalah tempat pertemuan tali sendal itu yang ada di atas bagian apa itu namanya? Ibu jari itu, antara ibu jari dengan jari jari telunjuk. Iya, itu kata mereka itulah yang namanya buku lali. Jadi setiap kaki itu punya satu buku lali saja kata mereka. Makanya ini aneh sekali orang Syiah itu. Makanya sudah kakinya tidak dicuci sekedar diusap itu pun mengusapnya hanya sampai ke situ saja mata kakinya tidak pernah diusap. Mata kaki yang ma'ruf di kalangan manusia. Itu orang syiah. Hmm. Alasan mereka apa? Karena karena mereka membacanya adalah apa itu? Eh, wang wangsahu biru usikum wa arjulikum. Mereka membaca arjulikum. Jadi dia maksud kepada ru'us. Berarti dia majrur, yaitu apa? Wamsahu. Cucilah, uh, usaplah kaki-kaki kalian. Adapun untuk kiraat jumhur apa? Kiraat yang ma'rufah, jumhur adalah apa? Ru'u uh, wa arjulakum yaitu dengan mansub, yaitu apa? Iltasilu arjulakum, yaitu dicuci bukan diusap. Adapun kiraat yang dipakai oleh Syiah itu kiraat yang syadzah. Sebagian ulama mengatakan kalaupun dia benar, yaitu apa? Berupa mawam sahu ini telah dicontohkan oleh Rasulullah mengusapnya itu ketika kakinya itu ditutup oleh apa? Oleh khuf sebagai bentuk takfif, peringanan. Adapun Syiah justru apa mereka mengatakan tidak disyariatkan mengusap khuf karena tidak ada dalam Al-Qur'an. Mereka sendiri Al-Qur'annya lain, muskilahnya itu. Bahkan mereka dalam masalah ini menyelidiki Ali bin Abi Thalib. Dalil dari Ali banyak. Sahih bahwasanya apa? Disyariatkan untuk mengusap khuf. Sementara orang Syiah mereka tidak mengusap khuf, tapi mengusap kaki. Ini salah banyak mereka. Dan para ulama memiliki jawaban yang panjang tentang masalah syubhat para syiah itu. Kemudian ketika kita mengusap kepala, berapa kita harus mengusap? Cukup satu kali. Cukup satu kali karena apa? Karena yang diajarkan Rasulullah hanya satu kali. Sebagaimana dalam hadis kita ini, hadisnya siapa itu? Utsman bin Affan. Semuanya disebutkan tiga kecuali kepala. Menunjukkan apa kepala ini hukumnya lain. Demikian pula hadis Humran, uh, eh, hadis yang nanti akan kita lewati insya Allah Abdullah bin Zaid. Semuanya disebutkan tiga kecuali apa? Kepala. Menunjukkan kepala itu hukumnya lain. Kemudian datang di Sahihul Musnad dari Ali bin Abi Thalib terang-terangan mengatakan bahwa apa itu? Wa masaharok sahu marrah. Mengusap kepalanya satu kali saja. Dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah dan para ulama yang lain. Maka mengusap kepala itu cukup sekali saja. Karena Allah Ta'ala tidak menghendaki. Di antara hikmahnya adalah apa? Tidak menghendaki rambut kita itu terlalu basah. Nah, kasihan nanti yang memakai jilbab, kasihan yang nanti memakai apa? Memakai surban. Nanti terlalu basah. Itu hikmahnya. Kemudian untuk anggota wudhu yang lain, berapa yang wajib kita mencuci dan mengusap itu? Mencuci, ya. Lupa, eh, yang wajib berapa? Cukup satu. Bagaimana datang di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW Tawab doa marah-marah mencuci e, berwudu sekali-sekali menunjukkan minimal adalah satu kali. Berapa maksimalnya? Tiga kali. Adapun kalau lebih maka dia dosa sebagaimana di dalam catatan dalam hadis insyaallah nanti akan kita lewati hadis itu. Faman zada fakat asa'a wa atima. Barang siapa menambahi, tambahi tiga, maka berarti apa? Berarti dia itu telah berbuat dosa dan e, berbuat jelek di dalam wudhunya. Karena dia israf. Sementara Allah Ta'ala mengatakan bahwa Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Dua boleh. Kenapa? Dua boleh. Ah, dua boleh. Tiga boleh. Satu boleh. Dua pun boleh. Sebagaimana Insya Allah nanti kita lewati hadis Ibnu Abbas. Kalau doa Nabi SAW, marrafain marrafain. Dua kali, dua kali. Kalau dicampur? Dicampur boleh. Itu juga ada dalam hadis Ibnu Abbas. Banyak dia memang. Ibnu Abbas mendatangkan kisah banyak karena Ibnu Abbas itu rajin melihat cara wudhu Rasulullah. Disebutkan nanti Rasulullah untuk ini mencuci dua, ini mencuci tiga, menunjukkan boleh kita mencampur, menunjukkan itu boleh. Insya Allah kita kita baca besok hadisnya besok malam wallahu taala a'lam. Kalau kita kalau kita dalam sekali wudhu itu muka satu kali, tangan dua kali. Ya, boleh. Boleh, boleh. Itu ya besok akan kita baca besok malam hadisnya. Oh. Boleh dia meng, apa itu namanya istilahnya variasi. Yang penting tidak apa tidak melebihi tiga. Tapi adakah kita kena ikut hadis itu juga? Kalau dia bilang dia sebut tangan sekali, tangan kena sekali juga. Enggak, enggak, enggak sampai gitu. Para ulama mengatakan enggak sampai situ Enggak harus sampai apa pola persis sama sekali enggak. Hmm kalau tiga kali kan uh, di kepala lepas itu sekali saja telinga pun sekali iya karena karena hadisnya hadisnya Hasan al udunan minar telinga itu bagian dari kepala berarti apa berarti hukumnya sama seperti kepala cukup satu kali saja satu kali tapi apa kita mengusap dengan dua tangan untuk kanan kiri itu iya itulah wudhu yang dijanjikan orangnya mendapatkan pahala dan diampuni dosanya seperti dalam hadis-hadis itu wudhunya Rasulullah. Nah, orang yang kudung tangan, orang lain wudukkan dia. Ah, itu nanti akan dibahas hukum apa itu mewudukkan orang lain. Para ulama mengatakan makruh kecuali kalau hajat. Kalau memang ada keperluan boleh, bahkan bisa jadi wajib karena dia wajib untuk menolong saudara yang wajib berwudu. Tapi kalau tidak ada hajat, memang orangnya ingin diwudukan, maka ini makruh kata para ulama dia yang betul adalah wudhu sendiri. Tapi kalaupun dibutuhkan, maka sah. Itu yang nih? yang paru-paru yang Nah itu itu masuk ke pembahasan masalah ini mengusap mengusap sebagian kepala itu. Hmm. Kalau emang dia merosihkan dengan usaha melihat ulama oh, nah, yang betul ini merosihkan kalam Imam Syafi'i maka itu hak dia. Hmm. Kembali ke ijtihad. airnya perlu tak kita banyak ya air yang gunanya Iya, bahkan kalau kita bisa mencontoh Rasulullah bagus. tuh hmm. Kalau doa Nabi Sallallahu min mud Rasulullah salam. wudhu itu cukup dengan satu mud. Wagta salam min evisa. Eh, eh, eh, mandinya dengan apa? Satu sok. Nah itu masya Allah <laughs> kita susah. Hmm. Tapi fatakullah tak tuh. Nanti kelainnya dulu air sedikit. Air susah air. ya jadi tapi tapi dohirnya bukan masalah darurat. Seandainya memang wajib, misalnya apa, diusahakan itu. Seandainya wajib untuk apa? Untuk memang harus banyak, misalnya diusahakan. Manakala disebutkan polanya adalah pola biasa demikian menunjukkan memang itu kebiasaan Rasulullah. Susah untuk untuk kita susah tetapi tapi di, apa tidak dianggap kalau kita lebih pada apa apa ini airnya Rasulullah guna tu kita dianggap uh, ah, membazir. Kalau memang sebenarnya kita bisa mendekati ke Rasulullah, tapi kita sengaja membuat banyak, maka para ulama mengatakan ini makruh. Sengaja menyelidiki Rasul itu makruh. Selama apa? Selama tidak ada dalil yang mewajibkan. Dan memang tidak ada dalil. Yang mewajibkan harus satu mut itu nggak ada. Sekedar fi'il saja. Hadis Jabir itu. Sementara Ibnu Ibnu eh, Ibnu Hajar mengatakan apa itu? Al asal fi fi'lin Nabi SAW alaihi wasallam lil la lil wujud asal amalan eh, perbuatan Nabi itu mustahab, bukan menunjukkan wajib. Seandainya Rasulullah bilang apa dengan kalimat tawadhu min mut, misalnya apa ini bisa sampai wajib. Tapi karena ini hanyalah fi'il Rasul dan Rasul tidak mengatakan terbatas demikian atau harus demikian, menunjukkan apa itu. Kalau menyelisih beliau dengan sengaja itu makruh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? min fiqhi rajul qillatu eh, istiqsamihi lil ma' indal wudu. Termasuk fikihnya seseorang adalah sedikitnya dia memakai air ketika wudu. Ini kalam dari Imam Syafi'i disebutkan di Syiar Alamin Nubala. Jadi memang kita usahakan sebisa-bisanya. Tapi memang ada ada hadisnya yang orang min apa ini membazir ketika wudhu. Ada hadisnya. Maksudnya yang yang jika pakai banyak air itu dikira membazir. Ada disebutkan tetapi hadisnya doif Cuma anak lupa hmm. lafadznya itu. Anak lupa lafadznya. Ada pembahasan itu tetapi kesimpulannya dari saya hadisnya doif Hmm. Cuma anak lupa hadisnya itu lafadznya. Bisa kita lihat besok kalau kalau ingat. bisa eh, berkenaan dengan boleh waktu musafir Ustaz. Yang dikatakan itu ada kita perlu ikut dua marhalah masalah batasan safar atau Masa, uh, biasanya selep, selepas kita melewati dua marhalah baru boleh melakukan jama atau mengkasa. itu dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, di Majmu'ul Fatawa nanti soal kita lewati tapi masih lama ya masalah al jama wal qasar kata beliau dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah SAW tidak menyebutkan batasan khusus. Tetapi kata beliau apa? Semuanya kembali kepada uruf. Yang pertama kembali ke uruf, yang kedua kembali kepada intiqalu al-qaryah. Kalau emang dia sudah pindah negeri, maka apa? Sudah pindah arus, Sudah pindah jiha, maka ini masuk dalam satu syarat. Syarat untuk apa? Syarat untuk safar. Kemudian terpenuhi syarat yang kedua yaitu memang menurut kebiasaan kebiasaan masyarakat setempat itu istilahnya safar. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi maka bukan safar. Makanya walaupun jaraknya sepertinya jauh sekali tetapi dia adalah masih dalam satu satu desa istilahnya desanya memang luas maka ini bukan safar atau satu kota atau satu istilahnya apa kecamatan dan sebagainya atau apa atau dia itu sudah beda kota tetapi kebetulan memang jaraknya dia cuma pindah itu aja, pindah perbatasan. Nah, itu juga bukan safar. Walaupun beda kota. Tapi kebetulan dia di Sempadan. Ya, itu juga bukan safar. Jadi memang kembali kepada jarak yang menurut uruf uruf masyarakat di sini bagaimana. Kata beliau, seluruh kaidah di dalam Al-Quran dan Sunnah kalau tidak dibatasi oleh Rasulullah, maka berarti dia kembali dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada eh, kebiasaan masyarakat di situ. Dan ini banyak di dalam Al-Quran ataupun Sunnah di mana syariat itu dikembalikan batasannya, bukan syariatnya tapi ukurannya itu dikembalikan kepada kebiasaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang masalah e, berapa itu nafkah untuk keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Allah Ta'ala mengatakan, mengatakan apa itu? Wati suatu nabil ma'ruf. Pakaian mereka itu adalah seperti yang ke dalam keperluan sehari-hari. Makanya Imam Syafi'i di dalam Al-Um dan juga ulama yang lain mengatakan ini dikembalikan kepada uruf. Beda negara beda keperluannya. Negara yang di cuaca yang panas beda dengan negara yang di cuaca dingin. Maka tidak boleh kita menetapkan wajib demikian, eh wajib harga demikian. Demikian pula masalah mahar. Demikian pula masalah apa itu yang di dalam eh, hadis mutafakun alai tentang kita hindung itu. Ketika mengajukan suaminya, ya Rasulullah inna Abu Sufyan rojulun syahid. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu adalah pria yang pelit, yang bakhil. Wa innahu la ya'ti eh, wa innahu la yu'tini al mal ma yakfini wa wa iyali. Dan dia tidak memberi saya harta yang mencukupi untuk saya dan keluarga saya, maksudnya anak-anak saya. Wahal anak asimun, apakah anak asimatun, apakah saya itu berdosa? In akhatu min malihi biduni idni. Jika saya mengambil harta dia tanpa izin dia, Rasulullah mengatakan apa? Mengatakan apa itu? Khudi min malihi ma yakfiki bil ma'ruf. Ambil dari harta dia yang mencukupi engkau dengan ma'ruf. Yaitu kembali kepada uruf. Kebiasaan masyarakat di situ. Seberapa makanan minuman sehari-hari keperluannya itu. Kata Syekhul Islam, demikian pula dalam masalah safar. Manakala Allah dan Rasulnya tidak menetapkan batasan, maka dikembalikan kepada uruf. Kemudian beliau menyebutkan secara khusus. Sebagian ulama mengatakan dua marhalah. Sebagian mengatakan adalah batasan baris yaitu tukang pos itu. Sebagian mengatakan perjalanan sehari semalam. Sebagian mengatakan perjalanan tiga hari tiga malam. Kata beliau, ini semua bukanlah batasan yang Allah Ta'ala tetapkan ataupun Rasulullah. Maka yang benar adalah kembali kepada adat. Kalau memang di suatu tempat perjalanan dua marhalah itu memang sudah sudah dikatakan safar, maka dia safar. Dan barangkali di tempat lain tidak demikian. Wallahu a'lam. Jadi 60 batu ya enam puluh batu. Kalau memang di sini adanya demikian? enam puluh eh, kilometer, sembilan puluh kilometer, Berarti kira-kira dari sini kemana? Gambarannya? Smetani, Smetani ya. Hmm, Smetani. Smetani ya, lebih kurang Smetani. Berarti perjalanan berapa jam perkiraan? Eh, empat lima menit. lima menit. lima menit. Ya. Kalau memang adanya di sini demikian berarti ya setelah masuk ke situ berarti safar berarti boleh kita apa kosor jamak dan sebagainya atau kita memilih untuk apa untuk tidak berpuasa bagi yang sedang puasa misalkan masuk dalam hukum safar bilangan hari itu kenapa bilangan hari nah, bilangan hari itu yang disebutkan Syekhul Islam itu bahwasanya itu tidak ada batasan dari Allah Taala maksudnya batasan minimal ketika beliau membantah yang mengatakan sehari dua hari tiga hari adapun kalau batasan maksimal maka yang dirojihkan Syekhuna Yahya Hafidahullah adalah batasan yang paling banyak dipakai Rasulullah yaitu 18 hari. Setelah lewat 18 hari hendaknya lebih baik apa kita itu meniatkan mungkin, Menunjukkan apa kita sudah lama tinggal di suatu tempat. Ngapain kita sudah lewat 18 hari masih merasa sabar? Dalam keadaan kita tahu ini masih lama aku di sini. Dalam keadaan dia akan menetap. Hendaknya dia meniatkan mungkin. Adapun kalau Syekhul Islam mengatakan walaupun bertahun-tahun, tetapi ini dibantah oleh para ulama kalau tidak ada batas terbesarnya. Maka yang 18 hari seperti contoh Rasul itu lebih dekat. Yang dirosikan oleh Ibnu Abbas juga. Itu lebih dekat. Walaupun memang ini silah, karena memang dalilnya itu betul-betul tidak tidak tansis sama sekali, tidak nas betul. Kembali kepada ijtihad. Tapi kalau kita pergi satu tempat, kita nyak safar, kita buat kerja satu tempat dan dan makan masa yang panjang, mungkin satu bulan, dua hari, mungkin dua bulan. Ah, itu dijelaskan oleh Syekh bin Baz juga Syekh Ibnu Utsaimin. Maka dia adalah seperti seperti apa itu? Seperti orang yang jawal. Memang memang kerjaannya adalah berpindah-pindah. Hmm. Seperti apa? Seperti para nelayan atau seperti orang yang yang memang dia itu disebutkan sebagai apa sebagai sawah sebagai sopir e, pemandu hmm. yang pindah-pindah maka dia hukumnya musafir hmm. hukumnya musafir walaupun masa-masa yang paling iya iya walaupun sekian hari walaupun selama dia memang tidak menetap kondisinya tidak menetap hmm. dan ini banyak ditanyakan terutama ketika hari apa itu ketika hari-hari puasa itu hmm. boleh tidak kami kami berbuka kata para ulama itu boleh karena memang kenyataannya adalah mereka musafir okay. berpindah-pindah terus itunya iya, apa tempatnya oh jadi jadi bila dia nak puasa kalau selama dia harus dia selama lima tahun dia ah, dia harus punya waktu untuk Allah oh, nggak boleh dia kerja untuk dunia terus dapat buat sama Allah dia ada cari waktu untuk cuti untuk bersenang-senang dengan keluarga untuk Allah nggak mau ya keterlaluan ingin masuk surga nggak tapi yang yang yang uh, untuk musafir kita so, uh, dijamak itu bergantung kepada kita. Tapi yang yang kasar itu memang kasar. Kalau kasar memang wajib. Adapun hmm. jamak itu dia mustahab. Uh, maksudnya kalau kita musafir, iya. Yang wajibnya ada kasarnya. Uh, ada pun jamaknya, jamak boleh kita memilih rukhsah jamak, boleh juga kita ah mudah aja aku nanti di waktu yang uh. sesuai sholat turun karena ini adalah masalah rusak keringanan. Tetap pahala itu lebih banyak kalau apa? Kalau kita mengambil hukum aslinya. Makanya walaupun kita boleh untuk tidak sholat jamaah, e, sholat jamaah ataupun sholat Jumat bagi musafir, tapi barang siapa milih sholat Jumat bersama masyarakat, pahalanya lebih besar. Makanya para makanya sebagaimana disebutkan oleh siapa Imam Ash-Shatibi rahimah rahimahullah taala di dalam kitab Muwafaqat, walaupun ada rukhsah, tapi para sahabat mereka lebih suka azimah. Seperti rusak masalah apa itu? Boleh nggak kalau hujan kita sholat di rumah? Boleh. Tetapi kenyataannya apa? Para sahabat dan Rasulullah memilih untuk tetap ke masjid. Seperti yang diisyaratkan di dalam hadis Anas itu. Karena mereka selama tujuh hari itu kena hujan terus. Ternyata pada hari yang ke-8, hari Jumat itu, dalam keadaan masih hujan, ah, kami ada di masjid, saat ada orang Badui datang lagi. Menunjukkan apa? Berarti memang selama ini mereka masih ke masjid. Walaupun boleh, kita di rumah itu boleh. Tapi para sahabat milih yang pahalanya lebih banyak. Masalah boleh, boleh. Tidak apa-apa. Dan satu lagi masalah apa ni uh, solat Jumaat. Ada yang mengatakan kalau tiga kali tidak apa, tidak ada oh, tidak hadir solat Jumaat. Tidak hadir. Tidak pergi solat Ya, dicok. Itu hadisnya sahih memang. Sahih. Memang itu bagi orang yang sengaja untuk Hmm. untuk tidak apa tidak sholat Jumat itu la ayang tahiyanna qaumun min Allah yang dulu Jumat salah samarat illa eh, apa wa illa an yaqba Allahu ala qulubihi an nifat hmm. orang-orang itu hendaknya mereka berhenti dari meninggalkan sholat Jumat sampai tiga kali atau Allah akan mencetak di hati mereka sebagai orang yang munafik nah bahaya hmm. makanya bagus pemerintah menegakkan ini menyemangati masyarakat kalau yang kalau yang tidak sholat Jumat nanti kena saman itu bagus memang itu kewajiban pemerintah hmm. untuk amar ma'ruf nahi mungkar jazakumullah khairan ya, tapi itu ada nggak berturut-turut ataupun berturut-turut itu masalah berturut-turut ataupun dalam semua hidup tiga kali itu berturut-turut <laughs> kadang kadang mereka gini sekali minggu ni minggu dua pergi minggu tiga tak pergi lepas tu kan jadi ancaman tadi memang khusus untuk yang berturut-turut tetapi tentunya dia nggak sholat sekali ya dia itu dosa besar karena ini wajib bahkan fardu Dosanya besar. Cuma alhamdulillah kalau nggak sampai dicetak sebagai munafik lah bagus. Bukan dah bagus ya. Mungkin tuh main-main itu lah. Dua kali pergi, kering tiga, tak. Iya. Ya, memang dosa bertingkat-tingkat. Tapi kalau kalau kita apa nih eh, Uh, memang ada urusan setiap kali jemaah ada urusan sampai kita tidak boleh hadir solat jemaah lebih dari tiga kali di, eh, dijelaskan oleh para ulama ketika para muwazofin yang di Saudi itu bertanya gimana dan juga kata yang di Yaman tanya ke saya juga gimana ini kalau kondisi pekerjaan saya mengharuskan saya untuk menghalangi saya untuk sholat pada waktunya kata mereka cari pekerjaan yang lain Allah yang akan mengganti untukmu yang lebih baik wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja barang siapa bertapa pada Allah Allah akan berikan untuk dia jalan keluar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan, dan memberi dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga dan Rasulullah bersabda, Inna kalam pada syai'an ittiqa Allah illa atakallahu khairan minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan memberimu yang lebih baik dari itu. Kita kerja untuk apa sih? Untuk mendukung ibadah. Nah, sekarang ibadah terganggu, maka cari kerja yang lain. Kalau memang tidak mau kecuali harus itu misalkan. Tidak bisa tidak kecuali harus itu, ya sudah kita tinggalkan. Tidak boleh kita taat pada makhluk dalam kecurhataan kepada Khalid